Huruf 22 isyarah. Ulaika mereka itu. Zalika jalikum jalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Zalika jalikum jalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Ulaika mereka itu ulaika mereka itu Allah di atas huruf satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari dari fi di dalam hatta sehingga bitawadami hatta sehingga bitawadami Hudan bukan huruf tapi yang lainnya Min dari huruf satu bijari Bi dengan ka seperti Lila untuk ila kepada Ala di atas min dari Fi di dalam andari hatta sehingga bitawademi hatta sehingga bitawademi him mereka lelaki Uhi dia lelaki Umahima mereka berdua Umhi mereka lelaki Hadia wanita Kumahima mereka berdua Nahina mereka wanita Kakakmu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Ki kamu kami, yani aku nakami yani aku nakami wa dan huruf 13 Wadan au fa maka am atau salalala ama ada pun semua kemudian selalalal bal bahkan hatta hingga latin akan tetapi berbahkan harta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-adfu dan artinya ulaika mereka itu huruf dua-dua Zalika jalikum jalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Jalika jalikum jalikum tilkum tuma tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Hum mereka lelaki Wahumahum artinya dia Wa untuk lelaki satu Huma untuk lelaki dua Hum untuk mereka lelaki Ya huma huna artinya dia Dia untuk wanita satu Huma untuk wanita dua Huna untuk mereka wanita Anta antum artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antum artinya kamu Anti untuk wanita satu Antuma untuk wanita dua Antuna untuk kalian wanita Ana itu artinya saya Nahnu itu kami semua Cukup itu saja Domir dan artinya Cukup itu saja Domir dan artinya Muplihun bukan huruf tapi yang lainnya.